fi Zabur dan semua aku telah tulis di dalam Zabur kita ketahui. Mimpak sedikri sebelum kami tulis di laukil Mahfud bahwasannya bumi ini akan dipusakai diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Inna fi adalah la qaumi 'abidin Sungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi orang-orang atau kaum yang menyembah Allah. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يرتجع الظالمون اشهد ان لا اله الا الله الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله من اخره الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين bersyukur atas nikmat umur tidak digunakan untuk kufur tapi malah yang ada digunakan untuk tafakur berpikir hidup hanya sekali jangan disia-siakan tadabbur membaca pada Fala baru al-Qur'an. Kenapa jarang membaca? Padahal semua ditujukan kepada Amalan belum ini makhluknya Apa memang hatimu banyak menghalang-halang sehingga Quran setiap ayatnya susah masuk ke dalam hatimu? Maka bersyukur atas nikmat umur Allah akun, Allah ukur kita untuk bertafakur, bertadabur. Walaupun malam ini semuanya ujian. Kita selalu kalau ngaji malam itu saya ingin versi tapi kurang itu menang usaha ya membersih menan nyata menang usaha kayak kayak menang kan belum nyari kurang lainnya saya waktu di alat dulu saingannya selalu Ustaz Atep ya beda tempat ya. yang ini sih uji nyali di sini kamera di sini kamera nggak kuat tambah kamera ya orang-orang yang beriman yang terkondisi tidak tereliminasi untuk memetik ridho rahmat karunia dan makfirah ilahi. Hanya orang yang terpilih yang hadir di sini malam ini. Tapi saya harus bijaksana dari jadwal yang saya broadcast itu sampai bisa saja. Saya mencoba bijak bising ayam kecil namanya. Tapi besarnya ayamnya udah saya. Tapi tetap bodoh aja sejak kan, kan sebab 12 kagok. Ini pernah terjadi waktu udah ya, tapi dulu saya coba bijak selama yang eh, sampai bisa dia tanya jawab dia berarti nonton bareng berarti harus ditonton bareng versi nanti lain saya bersyukur alhamdulillah untuk ngaji langsung ke ngaji lah dua no nggak ke ngaji lain itu tiga ayana gaul tapi soleh sok gaul tapi soleh ada orang bangga sama pernah dulu di negara manapun pernah duduk lama-lama di tempat gaul pun belum gaul kalau belum duduk lama-lama di antara dua sujud dan ini karena tema kita malam ini hidup sama sekali jangan disia sia di akhirat banyak orang berteriak penyesalan di akhir tiada guna penyesalan di awal pendapatan dan kenapa penyesalan selalu di akhir karena di awal pendapatan sana kaduhung mah tara tiheula aya kaduhung tiheula nuntun domba beli tempat kaduhung tiheula ya. jadi jangan sampai kita terkelompokan orang-orang yang menyesal gara-gara tidak memanfaatkan saat untuk taat mengaudit detik dipakai berbakti mengatur waktu untuk bersujud bertadabur bertafakur bertadabur bertasyakur maka tidak sedikit orang berteriak Rabbi Lawa akhartani ila ajalin qarib. Surah An-Nasr 9 Ya Allah, berikan sedetik saja untuk aku mengulang amalku. Ternyata hidup bukan untuk hanya bermain, gaul, gawelan mulim, tapi bersoleh. Kehidupan ini mulim. Inna inna fi hayati dunya inna ma hayati dunya Semuanya kehidupan dunia ini lahun permainan balain tempat sendal gurau sok red kulit makan pulau pokok balik Kes ngaman jadi maghrib, ingin main di kali itu berbeti pada kemandian di minyak telona di kain putihan di galakan gerata aja semua. <laughs> Eh, kemandian teh Bapak terakhir di GWR semua. Allah sering diingatkan Hai ala sholat Wibra sedang Sesudah dan menutup Hai ala sholat Maka jawaban Nabi Dua anak ala tadi anak ini dalam mangga masjid Tidak serta-merta dijawab bersama Seperti muadzin mengucapkan ungkapan Dan di sebelumnya Kalau Allah Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allah Akbar dua kali. Allahu Akbar sama. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha asyhadu Rasulullah, Tapi ketika hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, ketika ada berkumandang kurang sebab ngaji lahola dipakai jam melon sampai gelut tuh wani karena wani itu kesian terbangga ke kemudian itu disebabkan bahwa lingkungan yuhawi dan ini bisa jadi Yahudi menggaulkan yang Yahudi Yunasirani bisa jadi Nasrani dan yang Nasrani dan Nasrani bayar ya kawan contoh Ustaz soal itu saya ya. Nanti dulu ngaji di sekolah yang berbahan Baper keluar lama pering Kobratan dari Ngaji-ngaji Judi-judi Ada-ada Ada-ada Kami wa dan kami dengan kami taat. Namun mungkin kita sudah Kristenan. Jika gaul tapi di mata syariat itu nggak boleh. Apa contohnya Ustaz katakan? Siap. Man di kaum qaumin aku minhum. Barang siapa yang mengikuti tata cara satu kaum maka termasuk kelompok itu. Udah jadi Islam Kristen dalam di Kristen ayah, Buddha ayah, Islam ayah, Tionghoa ayah. Nah, contohnya tadi Kulinin pas ulang tahun Saya harus gerakan Biar gaulnya soleh Kurang bagaimana yang tersoleh Berapa hubungan tahu segala tapi tidak dicoba segala Gua Islam pas tadi di anak muslimun Nabi keluar Dan juga lupa Jadi iya, jawabannya Sekarang yang jelas Jadi mah Kalau kadang persoalan kalau kita sudah yakin lalu menjelaskan tidak ada kemampuan untuk menjelaskan lebih baik tidak dijelaskan karena lebih jelas dan dijelaskan itu ya, kesehatan sesuatu yang sudah jelas dijelaskan jadi tidak jelas itu esai ya, agama apa contohnya ketika Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk naik perahu supaya selamat keluarga berupa anaknya ya bunaya irkab ma'ana kuma cibiran anaknya eh, dasar bapak pikun yang bapak dibunuh. berarti di mana cainya eh ya bener dulu bapak pernah mampu di Allah lah mana di mau wifi di wifi mah tuh kudu testing itu lagi ya itu percaya apa bedanya dengan generasi sekarang nah ayo ke masjid di bapak nanti mau apa mereka diskotik Loh, bapak mana karena agama di diskotik anak di calonnya. Loh, kan bapak ada anak anaknya ada? Loh, kan bapak ngaji anaknya Yudi? ya? hati Wattaku yawman lam tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlun wa Tidak berpengaruh lagi sedapur, sesumur, sekasur, selembur, sebenur tapi di akhirat kesajarun sebab di dunia tersebut Masalah alat ukur, contohnya Ibrahim dengan bapaknya, Nuh dengan anaknya, Lut dengan istrinya, Fir'aun Asia dengan istrinya terpisah, diamin jadi kuat. Ini sama. Ini surga, ini neraka. Ayah kompak suami istri ke neraka. Komproh atuhu, amal latar hakob, Jangan sampai kita generasi yang terjebak kepada satu keadaan, dari agamaan, lalu di akhirat berteriak mengalami penyesalan yang tiada tara disebabkan tidak mengikuti petunjuk jalan keselamatan waktu dunia sore kesor nanti jadi soleh Yunasi ini ibu jadi Kristen selamat ulang tahun kami ucapkan selamat panjang umur kita akan doakan doa yang tadi dijawab batu sangkatan maaf oh, saya tahu Catatan tauhidnya apa? Ini bukan main-main, aslinya. Dibuka Al-Quran, Meminta panjang umur di Al-Quran sana. Setan setelah diusir oleh Allah dari surga ke dunia barengan dengan Adam disebabkan menjebak Adam lalu disuruh bersujud kepada Adam lalu iblis menolak saat itu ingat kasus itu usjudu li adama fasajadu illa iblis ketika ada perintah sujud kepada Adam semua sujud tapi ada satu makhluk yang tidak sujud saat kalau yang belum tadi juga yang di masjid mah ayu Pasal jadu semua sujud ilah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ini tafsir. Abah menolak Kullu umatin dapat jannah, semua itu dapat jatah masuk surga ilaman man Kecuali yang tidak mau disebabkan menolak. Ini wajah-wajah penduduk surga. Kablu, kok ngomong nunggu kamu? Nya aurana nanti aura kasbon. semangat semua ingin masuk surga, semangat itu dia mungkin ada istilah sebagai yang tadi rindukan tapi kehayat nasibnya akan bumi nah. sampai Ustaz bilang silukun nah. terus berkurang khawatiran sampai nolak ini memang masalah takdir masalah misteri bisa jadi anda duluan saya belakangan kalau dibalik saya belakangan anda duluan padahal turun di surga diusir ke dunia gara-gara permusuhan yang abadi setan dendam ketika tidak turut kepada perintah Allah untuk sujud ke Adam akhirnya kan diusir kurang Allah digoda gitu ya. buah itu wala takul wala takul hadis setiap Allah dan tong dan takal eta ya buahan buah naon buah eta kan tanggal eta Golim. Golim aja setan yang menjebak kemudian ada. Jadi memakan buah itu dan waktu itu ini tentang rodi. Kalau itu akhirnya abadi, mun aja nuang buah itu nyakit kan? tak mau di saluman. <laughs> Ya. Anjir bakal abadi, terjebak dengan usted, que ada probar a. es <laughs> privilégio langkah manusia diantar kubur oleh para pengantarnya itu dengan sekali Order Si mau order Kata Nabi Pertanyaan kubur dimulai naik minum dan juga ini bab iman kepada allah itu percaya sama Allah perwakilan. Itu suku dari benar aslinya ditanya. Ini yang menegakkan bagi orang kafir. Maka kenapa di kemarin harus sahihul ibadah salimul akidah matiul akhlak kudu bener akidah ulah musyrik ulah campur pabeureum agama lain jika tadi bukan nggak boleh ulang tahunan secara tahu ini minta panjang umur dan Quran saha kenapa macam ini mungkin hari itu diisi ku amal semakin berat tanggung jawaban kita di sana orang Palestina orang Timur Tengah itu berharap kematiannya karena lebih baik kehidupan selanjutnya ini daripada dunia sekarang yang penuh fitnah bagi yang paham dan kurang merindukan akhirat dan persiapan kesolehannya juga kurang kurang mengancur amal-amal akhirat ujian dunia dengan ujian akhirat berbeda ujian dunia mah diberi nyaman tanggal nanti diberi jawab jawaban tapi ujian akhiratnya diberi jawaban darul qabri, bakal ada ada kubur, bakal ada neraka, tapi nggak dikasih tahu tanggal tanggal ujiannya. Karena kematian dan kehidupan adalah ujian adalah di malam mauta wal hayata dia berubah. Yang jadi mistis dan misterinya kapan, di mana, sedang apa itu yang kita nggak tahu. Makanya harus orang soleh. Nah pertanyaan di kubur itu Lain man kawa imam kawa nabiyukan hadis ilmu yang harus bocor secara umum saya menjalankan Bukhari Muslim Tafakun alaih Satu pertanyaan saja di kubur itu Ma'il muka Apa pengetahuanmu Di hal rojul Terhadap lelaki ini Usaranya dilihat ada saat di domil di kuburan itu dibutuhkan seorang lelaki ketika Muhammad nyawa gimana cek ini tapi saya tidak akan bisa menjawab dengan mulut karena ada di Quran surat Yasin satu ayat al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum bima kanu tafsir soleh kalakuan teh ya. dari dia nu jawab kalau sekarang saya coba soleh bisa sawah ngaku-ngaku tapi perilakunya memperlihatkan kesolehan maka yang menjawab di akhirat itu kesolehan perilaku akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi semua. Kul inna wa yuha Bedanya aku dengan kamu itu aku diberi wahyu aja udah. Aku manusia, anda besar basar seluruh Takbirnya sama, rukunya sama, tidurnya sama. Susah nggak ngikuti Rasul? Ya, kalau kita ikhlas, lu susah banget tuh ikhlas. Pihak Rasul itu baru poligami gitu ya. Itu nafsu, nafsu. Kayak juga Rasul. Ayam anak Aisyah, ayam orang Islam tuturkan pengusahaan kami nak tuturkan wahyu jadi soleh itu wama asalna kaila rahmatan dari alamin bentrep di mana wae jadi rahmat bagi alam manapun Tekat pegur karena wae kita kemarin melakukan pas hari aman jadi daerah dayak yang menegakkan jadi di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung tombol kalau mah dapat kesalahan ya. kita harus menghilangkan itu membawa oh, kita kan di penjara di luar baru kan di penjara awak kan? di penjara perbuatan kan jawab ya, dari mana kan? Nah, tukang nah, jelema di penjara terbentang بوادم موما أولا بوادم aku nambah nambah entah siapa orang ya tergantung dimanapun kita bergaul membawa keimanan yang benar itu akan menyelamatkan kita maka inna fi hadza balagha min qaumin aminin ibadah Allah sebagai antar. sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar akan menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah tugas kita ibadah jadi tanda soleh mah terus ibadahnya dan kulit mau kadang mah ini sederhana itu batu kekuasaan ah, orang mah saum senin kamis saum daud saum tiga hari di pertengahan bulan bingkai tapi soleh ada di saud saum dan senin kamis semen kamis kau penuh, kayak nanti semen Batur selalu tahun, ya sholat tahun, seling sapwe, kemarin sholat ya. tahun. Gitu. Kenapa aku soleh? Wa katabna, walakad katabna, semua aku sudah tulis dalam kitabku ku Zabur, Zabur, Injil, mimbar titik jauh daripada sebelum itu diterbitkan jauh Injil, Taurat dan Quran di lauhul pun setiap itu sudah ada jatah kebahagiaan, kesedihan, rezeki, jodoh, bagi bagian celaka termasuk berangkat surga. Itu Rasul menulis kita tutup itu mana? Baik kita harus soleh. Eh, walaupun biasa sudah aku mudahkan. Kulumunya satu lima kolaku. Kalian harus paham untuk apa kalian diciptakan setiap makhluk yang diciptakan sudah Allah mudahkan untuk apa diciptakan? Kenteng dijadikan tanah, di dijadikan kenteng, kenalan, keriwan iman. Tidak fungsi tanah disebabkan kenteng untuk bikin rumah kita teduh. Tanah yang ini jadi bata untuk menguatkan bangunan bata pun sisi berdirinya dinya istiqomah, jadi bongkar bangunan. Soal yang itu ngagawagkan cengeng, uyah, tomat, tarasi, tinggal memfoto. Cuma mengalir masa atau menarik cinta itu dulu. Jadi, si boga pengen Kan taruh apa? Karena nanti kami, ayo berapa tidur naon, tidur naon, kesehatan tadi. Kenapa saya tadi Apa ada kesehatan Orang ke tidur tanya. Kita kongsorong, muslimah, wujudnya jelma, kedai ibadah, sinamobro, satu. Kalau naik mah, mana jalan sholat, cuci. cuci. Tanya, jawabnya benar. Ayo ngaji. ngaji Noel. riwayat Nabi Al-Quran di Lauhul Mahfuz 120 hari surat Al-Alaq 172 setiap kita duduk di sini pun sudah ada ketentuan beriman kalian harus datang dulu maka menghina Allah gampang jangan menghina Quran minyak-minyak menistakan ulama ting ya teman menghina teman jodoh yakin tidak berjodoh juga sudah menghina Allah yakin besok tidak makan juga sudah menghina Allah sudah ada jatah masuk umur kematian dan kehidupan. Hati-hati ya, hati-hati. oh masya Allah lihat orang bebek Allah minum sing soleh soleh bakal pohon aja ya tuh minum kata nasi tiga minum kata nasi sila tapi awal salimul akidah akidah selamat gen tong-tong pinuhun agama batur waktu lindai, ulang tahun itu mana mentesa bahwa minum minum minum daek di golongan kelompok itu 50 ini sopan ini terus 70 tahun soalnya apa ini om yang jenggot bolu tau lah tau si nenek dari 70 mau dari oh apa apa ya gosip kene soalnya yang ditinggalkan itu hilangnya om kalau sudah tiada baru terasa hilangnya beda yang jahat Sohibul ibadah, benar ibadah, salimul akidah, mati akhlak, kuat akhlakan, cara amanah Jadi dirinya sendiri, wa itu di akhlak dan tidak terjebak keadaan usum ngaji, ngaji, weh. persin main gitu, tinggalin aja YouTube Karena urusan akhirat tidak datang dua kali. Karena air yang kita injak ketika kita meninjau bukan air yang sama yang kita ingat. Tapi tambahannya mikro biji ilmu biar ilmunya bertambah. Ketika ada wisata pun naik kapal nyebrang laut, para wisata turunnya itu mahasiswa dari berbagai jurusan menuju alun-alun menuju jurusan kedokteran menuju alun-alun tapi nahkoda yang membawa kapal itu sesama orang. Nah, orang pertama sosok Raden sana koro mau koda kopi turis. Terus kalau dia mam sekolah di mana? Ah, mam mam. Tuh sekolahan kalau kue di laut. Kan cuma merugi hidup sekali itu karena sekolah. Mah apa tuh matematika? Kalau ngomong mati-mati di dia mah yang di Eh matematika mah? Ada apa matematika? Mah apa kalau kita ke belum virus ke sekolah mau matematika dengan kedokteran mau fisika cingguin sih mah soleh dia tahu fungsi dirinya udah masih sebagai nakon atau nggak pengaruhan baca nama Bagaimana besar mengungkapi pembaruan selfie Allah memujinya dengan gelombang dan badai yang kuat Oh yang tak kalah Apa yang tegak sih Mama udah biasa kalau Mana ahli matematika mana? mana ahli fisika mana? Coba keluarkan rumusnya menghadapi ombak mana? Eh, oh, ahli mati pola. Tapi kan bisa menghadapi ombak. Agama itu ibarat itu. Kita perlu agama itu biar di ya, ya, akhirat mau ditanya fisika tapi harus objektif usah dia nyari yang fisika itu so unik fisika perlu kan itu keseimbangan ke rupiah matematika unik belajar dunia untuk agama keren itu. Mari sebelum makan matematika hitung palak belum pakai matematika tapi saya mengambil ilmu nafian itu Al-Quran belajar Quran dijelaskan segala sesuatu Imam soal Solana tadi seorang teknis mah belum namanya lain takdir Allah kan pertanyaannya sebenarnya kenapa soal Solana tadi belumnya namanya. gelombang suaranya namanya jadi suaranya keras saya tak kapok enam solihah tidurlah orang soleh karena jawabannya benar namun itu bisa dilepaskan kudu taat kudu soleh di ayatnya sehingga atau biologis jawabnya jika udah dahar minum kue aliran pernah tuh ngawak bersama ngawak Kumaha kapoek mah pasti ka dia. Tok sing rupoek Ombe jawaban dulu. Tanya dari lelaki. Terus tahu Yunani itu keluar di kuburan spontan. Kata sikap kurang yang Muhammad. makan dengan tangan kanan tidak boleh sambil berdiri kalau masjid buka bola kalau saya memegang ajaran saya jadi secara otomatis mah soleh cocok Allah dari ismat ismatim amri ya Allah solehkan aku kepada agama yang menjadi pangkal urusanku rajin deh teh lama kan kalau golongkeun jalma oh. anu so eta emang kemari mati mul akhlak mul ibadah akhidah aqidah qawiyul jismi ulang lendoy tahajud memang lelaki sejati memang tahajud ini penyebab hajat kita terlambat datang sulit dicapai sulit digapai karena mendoa ibadah berbuat atau tahajud sampai mana pizza di tahajud sampai tahajud jujur beres aja sepuluh jamnya kok langsung bergetar mak jadinya iman deh beres aja campur lagi ada yang nanti iman campur kalau ini ada tiang yang nanti jangan sok ikut biar berubah kehidupan karena injury time during time, sebentar lagi imsak ada diri. Kemarin harus dibawa memang imsak. Imsak. Dokter Osma, menikmati apartemen tak ini bagus sendiri jadi dengan bisa ada fasilitasan kolam renang di masyarakat di dalam kolam renang mau jalan kalau bentol. bukan itu yang juali kurang lengkap loh kurang lengkap apartemennya bisa kowe dua ujung sasangka apartemen dari rumah mahal gitu lah bahaya oleh nah, kan? di uang pun di kesolehan aslinya tak ada nama bukan duit kan perlu duit itu bukan istri timpal nah itu perlu nah coba bukan iman emang hidup sekali dan itu lewat luas tuh amal sore lah hidup punya sekali jangan sia-siakan berapa tinggal lagi kuota sia kita yakin bakal berumur panjang asuransi mana jalan sesungguhnya sehat, gagah, jajan, sebelum Jumat udah corona friend. kita lagi tidak harus tua dan sakit. Eta eh, dokter orang semua. Kita contohnya kan di ulama ulama yang mikir. Ya, berapa sombong jadi dokter teh. Tahu hidupnya dokter, hidup penyakit lanjut. Dokter langsung dia kalau dokter ini sok. Omset kurang. Kita tuh sih mau negeri, dari komisi. karena dokter masih sederhana dia cuma menggali kubur di pahlawan walau umur masih baru berapa masih memberikan bapak tadinya wah saya dia kan kalau itu mau terus kemana maksudnya orang paham tahu itu dari yang kuping tumbuh dari sesuatu yang hidup sesuatu yang mati yang mati kayu mati tunggu jamur kuping jagung mati di tanah masukkan ke cair masukkan ke tanah cair tiru kurangnya tina kemauan lu jadi urang jadi daging ayam sayuran itu kan jadi sperma Nah, kurang darah ayam, minum kurang kurang darah ayam, tidak hidup, tidak baik. Lima udah guna ayam, yang mari waktu. bicara saya 80 saya 80 tahunan gitu telinganya udah ganggu ganteng dan bahasa gitu berobat ke Singapura di normal lagi alhamdulillah dengan ikhtiar berobat pas segera beres berobat tiba-tiba bilang ke rumah sakit bikin alih curi dokter sensitif saya kalau memang jadi beban kebiayaan itu bebas aja nggak saya sedih kayak gitu yang aku sedihkan bukan biar rumah sakit yang seperti mahal ini yang aku sedihkan aku baru tersadar selama aku sehat tidak pernah ada tagihan penagihan dari Allah berupa dalam dariku rasa syukur pertanyaannya adalah Takdir mah bisa dirubah. Doa Corona sudah dibentuk Tuhan. Allah mah teman bentukin mau tiga itu. Nah setan yang soalnya itu. Tapi kalau belum ukurannya mah ada kisah nih. Orang frustasi lalu bunuh diri. Saat waktu nama malah tetap dibunuh, malah tetap kirun. Tapi lah kan sensitif manusia sekarang kayak Ustaz Fatih Karim, Karim kemarin bercerita di sini di Korea ada artis Korea itu kan pengobaturannya kamu gemukan nih hari ini bunuh diri disebut cari awal-awal itu bunuh diri di mana imananya disebut itu hari berarti baik ada sorangannya ini kan masalah sensitif dalam memahami takdir maka diri itu takdir lah oh, urusan dulu mana-mana kan. nah. orang yang gaji dan insan waktu nah orang stasi itu orang cinta mau ayamnya langsung mau tambah menggantung nafusnya tapi kalau nafusnya kan merukuk kubur bujur kayak jadi bujur bubuk begitu Aing maka sholat cenah baik Ustaz Rabu ini hakana luar biasa padahal naon pada kita ada siapa pun langsung mentas jalan tol nabrak teh mangke mobil ayeuna mah ka sensor skip aja tuh tutuna ini ke gunung nah jelang menuju jurang PR di jurang sholat cinta, hei, ini takdir kita bertemu. Jangan merasa sendiri. You are not alone. I'm lonely. Aku gak bakal kita. Kamu kenal sholat cinta, tapi janda kan? Dia keluar keluar murung. Mau bersenyawa? Jangan main. Mau memang ada ngasih jawaban kerbu animun nikah animun balanya kamu hormat dua Iliaan mari lu sekolahnya minta saya ke cilang Kata eh? kata tabrak dua nama baik kerhayaan kedatang kerbu datang hormat itu ayah sih yang hijau ah, datang masuk ada Tina beres ukuran awakna Paranti pamindari di jero iya transfer wajib ajaran dan sapeti Eh ya, tinggalin di luar kan Jepek saya gitu Pas sudah tapi maunya Bagaimana dengan yang bunuh diri Itu takdir yang ini Kenapa Allah benci Karena melawan tak Kita eta masalah Melawan takdir Takdir ya takdir yang nah, takdir yang dibikin perlawanan Saya tentang hina-hina Allah tadi itu berupa yang kayak orangnya cuma paham juga berbaik sangka kepada Allah sehingga mengambil keputusan sendiri maka Rasul tidak mau menyalahkan orang-orang yang seperti itu tak kata wujud tak tahu membunuh diri sama daripada kaseannya terus sampai bunuh diri nomor rumah tangga pasea tidak sedikit orang yang bertengkar dengan rumah tangga bunuh diri sama berpikiran terbalik lebih itu pasea lebih bunuh diri saya mau kawin dulu kaset pakai payung kaset itu payung kan yang loji kita mau ngomong yang paling paling kami yang sama payung salam jadinya si bener gitu ya. next next langsung aja pertanyaan kedua mungkin gak semua gak sesuai dengan tema tapi mau nanya ada cowok yang mau nikahin saya tapi ada cowok yang mau nikahin saya ya, dari awal saya Tapi cowok itu keke ingin perjuangkan kami ikhtiar dan terus berdoa di sepertiga malam. Dia juga terus berusaha coba selalu menjelaskan kepada ibunya bahwa dia yakin dengan keputusannya dan ingin menikah karena ingin ibadah sebagai wanita. Saya harus gimana? Hehehe. 여당 네. Assalamualaikum Ustaz. Uh, yang ingin saya tanyakan, uh, saya mahasiswa di PTN, salah satu PTN di Bandung, dan kebanyakan teman-teman dekat saya, teman-teman sebelum dari pengalaman itu mereka masih uh, bisa dikatakan terikat dengan ikatan yang tidak halal, dan jelas-jelas, iya betul. Dan ketika uh, saya berada tinggal hal balik di satu kontrakan yang sama eh, jelas-jelas di depan mata saya itu teman-teman mereka saya itu ya bisa dibilang sering sering berkhawatir gitu kan nah eh, bagaimana saya harus menyikapi mereka gitu sedangkan kan mereka sendiri teman-teman dekat saya dari kampung halaman gitu kan apakah saya itu berdosa ketika membiarkan teman-teman saya itu uh, ya pacaran dengan perang-perangan gitu kan di depan mata saya mereka gitu. padahal ketika saya ajak baik begitu itu ya mereka tetap masih istilahnya mencari kebenaran baik nah, itu itu terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah mau kita kita dari lingkungan perusahaan lingkungan mahasiswa nggak boleh di tapi nggak boleh dibiarkan itu jangan terjebak pernyataan saya urus diri masing-masing jangan kalau begitu prinsipnya nggak diutus sudah. tapi kita masih tahu jangan sok SAW dengan cara yang lain di sini tuh pentingnya belajar Rezulman Bikuman sering tidak gitu cerita kematian tapi polanya juga nggak bisa sembarangan makanan tertarik itu ada boleh Quran sih tapi aslinya aslinya atau tertarik itu lagi nggak bisa terus hari wasnya aja lah kurang mana Allah terus jadi era meskipun mana itu karena bantiannya mau menolak dan mau mau di dalam sama mulai air mata perbedaan perbedaan tajingnya itu mau dihakimi jinah tolong yang ke atas saya siapa namanya itu bisa judgement langsung haram loh jinah salaman wae berkata nanya Rasul aslinya terkuat di dulu pernah itu nanti wah Rasulullah dalam kesolehan. Artinya Nabi tidak sombong dengan kesolehannya. Jadi tanda orang soleh itu tidak merasa sombong. Nah ini bukti doanya. Allah dunia lati ya kepada urusan dunia yang dengannya bila maasi aku berikhtiar wa aslihni dan solehkan aku akhiratil lati kepada urusan akhiratku bila maani dan dengannya aku pulang wa aslihni Ya dan tahayatali berikanlah tambahan usiaku semakin solehnya aku wajali dan jadikanlah bagiku mau tak kematianku rohatan sebagai istirahat mingkulni dari apapun syarri kejahatanku Allahumma amin Jadikan setiap kami Dengan sesuatu masalah Para berdiri sholat Allahumma ini as'aluka Ya Allah aku bermohon kepadamu Di husnul khatimah Akhir yang baik Mena'udhu bika Dan kami berlindung kepadamu Min Allah.